الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun Uhilla dan halalno dan olehno lakum kedua sira atau manfaat kedua sira Ayuhan nasu eleng eleng eling manusa sepawai. sapa Tinggal menuso halalan halal keadaan halal. Maksudnya buatan ikhram kuntum ana sira kabeh au mukhrimin atau hale ikhram kabeh. Apa saidul bari, apa buruan? Kewan sing dadi buruan laut atau air. Antak kulo yang mangan sira kabeh ing saidul bahri. Ukurane niku wa wa kang aran saidul bahri ku ma perkara layak isu kang ora urip apa mah ora urip ilafi kecuali ing dalam banyu atau ing dalam bakar ing dalam banyu maksudnya kasama ki godini wa dising darani hewan laut utawi hewan air niku yang hanya hidup di air fi khilafi mah hal yang berbeda di perkara ya isu kang urip apa mah fihi fil bahri ing dalam segoro wa fil bari ing dalam daratan kasaraton ayo mana Eh, kabeh kamu sih muni deh berarti yang halal tak haram? Ayo jawab. Loh, oh, oh, oh mutazila halus sih. Ayo jawab, ayo. Sini kamu maknanya syarat tuh. Kepiting, berarti halal tak haram? Anda nih orang ngandel. Nak yuyu haram do meneng kan cilik gak enak. <laughs> Tapi barang kepiting lu keberatan apa? Apa meneh nantuk gratisan. Ana nak tuku cek kadang abot to, larang kan. Nak dikai gratisan kan. Kula dicoba pangeran bolak-balik. Kula kan gak ada santri Jono kata Karena tak dim kiai ini ditukokno paling mahal iku kepiting. Tapi kula rada yakin haram. <laughs> Aduh repot. Rondok to. Mergo masalah ngene ini mboten mungkin mut wa Allah iku ora mungkin semana. Khilae iku ora mungkin apa? Tapi nak ramen desa mangan wis ora sama angan wong larang. Ya yang jelas nak saroto niku maknane kok beda. Ono sing maknane kok sing mlayu buban terneng laut iki. Jangkang. Mergo wadune ben kepiting halal ngono to kok ngene. Serepot. Wa lan Terus ngeten nggih sing hukum itu aja geman yakin. Satu kalian tidak mujtahid. Jadi Nabi itu gak yakin. Soal misalnya kepeksa mangan sanggep baik gawan bodoh. Ambek gawan kepengen wah Gawan bodoh ambek gawan kem. Iku luwe apa? ketemu pangeran luwih dimaklumi. Timbang kowe sok mujtahid padahal nggak punya perangkat alat apa? Istihad masyur itu. Allah murka betul ketika ada orang sidik-sidik memberi hukum secara percaya diri. Makanya banyak orang alim yang gak guyonan hukum neng babab sing gak mujmalah itu. Jadi orang niat gak guyonan hukum tapi supaya sesuatu yang gak mujmalah ya ben tidak mujma. alim. Nah, mereka nak kue terlalu yakin mereka ayat wala taqulu lima tasifu al sinatukumul kadib hada halal wa hada haram. Mesti ujung-ujungnya litaftaru ala wahil kadib. Kamu tidak usah sok berkomentar ini halal ini haram. Pasti kalau kamu kiai atau ulama itu ngatas namakan tuh hukumnya Allah padahal cangkemmu dewe utakmu dewe tekemu balik ngono paham ya padahal nanti pasti litaftaru ala wahil kadir makanya menurut saya politikus itu rapati kedusan dan itu biasa bodoh nih siji wong wis gak yakin terus nomor loro ngelem partai itu profesi nopo tapi kalau kiai atau ulama dia kan mewakil Allah mengatasnamakan hukum itu atas nama Allah lebih sensitif makanya disebut litaftaru ala wahil kadib karena ini agama agama itu manifestasi dari hukumnya Allah dan Rasul makanya Allah tegas wala taqulu lima tasifu al sinatukumul kadib hada halal wa hada haram mesti litaftaru ala wahil kadib pasti kamu nanti bohong pemenang balik eling-eling mau ibu-ibu jadi persetujuan gue bu gue mana ada hukum butuh konsensus ibu-ibu malah malah para meneng Mbak ngomong anaknya, mbak omong-omongan stakoi balik. Enggak ibu, enggak. Semalah para meneng Malah kedusan peng telulas, no. Saya beri sekian contoh. Imam Malik itu pernah didatangi seorang penyanyi. Karena penyanyi, penyanyi pakai alat lelahan lagi. Saya punya cerita banyak tentang ini karena ini memang bidang saya, bidang penelitian saya. Saya punya kitab Fikhus Sohabah. Saya juga menangi Nakdul Fikih, fikih ketika mengalami digugat nakat itu digugat tapi antar orang alim, munakoda. Dia orang alim, pemusik, bawa alat musik di depan Imam Malik. Imam Malik marah. Udah sorok ya Indonesia haram haram. <laughs> Lah wakil mau alim ya, wong alim harus sing loh, lo ning dinggone harus sing bali lo. Terus salah kaya Malik. Hukum halal haram tuh udah milik kamu. Kamu tidak usah kecangkeman muni haram. lahir Imam Malik ngerti nak nduk, jebule itu wong alim. Terus Imam Malik muni, "Wa inti annahu haram." Cara aku itu haram. Ya wis tak cara kowe. Ya ngono nak jadi imam sing pinter. Nak muni cara aku, cara aku ke muni haram tok. Kesane iku ngendikane pangeran. Terus wangi mirip. Padahal orangnya itu tidak pemain musik, juga tidak menghalalkan musik mau ngetes tingkat kredibilitas Imam Malik. Gak <laughs> kurang ngajar tadi. Ya? Karena masyur itu adalah eh, etika antar orang alim. Makanya saya kalau ngaji saya sering bilang menurut saya kalau orang awam kan bilang, menurut saya itu kadang dianggap sombong. Itu justru hati-hati. Nak jagani salah, itu diistit nat dengan awak biam, biam. Itu ya orang awam repot. Soalnya kalau pulau itu tak anggap. Aku mau coba jalalan seperti ini, harus yakin. Toh nanti kalau salah itu kultu masyur itu. Nabi ngendikan di sama cari di kitab kita madzhab Arba. Nabi pernah ngendikan Jong nak ono hukum sing potensi ya tidak kowe kudu muni kulu kultu. Kamu harus mengistilahkan hukum saya. Jagani nak ono salah, iku sing salah ra Allah mbek Rasul tapi kowe. Ini penting, Mas. saya saiki wong ora justru ekstrim ekstremis muni kola ta'ala. Terus pokoknya ekstremis mubalek terus muni kola ta'ala kola Rasulullah. Nerjemahnya keliru. Iya gitu. Lah tes sak wis nutuh aku ngelang. Golekno hadis sing angel. Lafate sama mesti persis ka Nabi, paham ya? Terus nguri mau khilah au kama kola rasul. au <laughs> kama kola mbahmu. Ora tau gelem lo siti-siti au kama kola Rasulullah. Enggak padune masalah tapi kepenak engke. Nah, itu kan resiko cara. Saya ulang lagi ya kalau hukum itu riskan, misalnya gini ya riskan, ini contoh paling gampang gini ya. Menurut jenengan milih presiden siapa atau milih caleg siapa? Manusia sing saiki sholah wae soben iso ora soleh, sing saiki ra soleh iso soleh kan ra mesti. Kok kowe PD ku ada apa kan? <laughs> Malah masalah kan. Umpama saiki soleh soben ra mesti. Saiki sing ra soleh mbok benci iso wae soben. Kok terus kowe PD berdasar apa coba? Cara cangkem melek mesti berdasar order. Cara cangkem melek. Tapi kalau kan kiai ora tau cangkem melek. <laughs> umpama nek umpama. Order Gus. Ya biasa wae. Politik tuh hak. Kebetulan saya menggunakan hak itu milik Gus Hafiz. Ya sudah gitu saja. La azitu wala angkus. Ya sudah, enggak lebih. Ya. Kalau ya. sering tak ngerti. Jenengan milih so. Tapi anut aku. Nggih Gus. Nah, aku ora nabi ora wajib mbok nut anak-anak. Nah. <laughs> Ini penting ya. Jadi Rasulullah zaman Sugeng wis jelas sering ngendikan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Mesti ana wa bainahuma umurun mustabiat. Bainahuma misalnya kaya iwak lele, terong. Lo terong yang yakin haram banyak karena ada unsur sabu-sabu. Uang nak mangan terong, utangnya akeh lah ngantuk. Lo <laughs> akeh, kiai sing haram terong wae lho rumangsa. Banyak. Kiai sing haram terong banyak, cuma ke krungu banyak karena ono semi awak ngeflan ya kan terus yang ngaramkan kopi ya banyak kue utang akeh langger ngopi kan harus koyok lali lah iku mirip bobo aja mas abu banyak cuma gini beberapa krungu pokoke kaul sing ngono-ngono iki sing bebora krungu ae Pemenang cara medis ngopi esok mungkin halal lah, urung diakibat popo. Tapi nak jam songo ngopi neh, jam lurawan ngopi neh, asar ngopi neh. Kita takok no cara medis. Ya akibatnya utawa ya wis wis persis sabu, mesti selalu utangnya, lali masalah ya. Nak durasi ngopi sebanyak itu. Pamane perkara bakule ya, ayu tambah. haram. <laughs> Tambah iku double-double wis kopine masalah bakule. Masalah dhuwit sing mbunggu ngopi, dhuwit blonjo masalah malah. Haram ping 13. Nah, seperti itu ya sudah kita sebenarnya ngopi ngkangkang sing ngaji tak sugoi kopi berarti halal ngono <laughs> tapi kan juga yakin halal banget banget karena ono unsur tadi lah terus tiga sira bibis pokoknya Nah itu mesti ya wabina umat murun mustabiat kan bisa dihitung Kalau ngopi pada kadar yang kira-kira itu sudah kayak ngefly Kesadarannya hilang Berarti lebih dekat ke definisi kopi murni apa ke sabun Nanti kan bisa diukur sendiri-sendiri Orang kan bisa ngukur sendiri-sendiri. Misalnya orang Aceh pernah tak tanya, kan ada apa ke situ? Ganja yang sayur itu. Oh, itu yang yang cerita saya itu imamnya masjid besar. saya cerita, oke bu, oke bu, anak kiai gus kok nggak nandur ganja. Ini ganja sayur bapak. Di Aceh biasa, jadi mau tinggu sedep-sedepan. Ya cukup, Piye gitu. Makanya ya yakin haram, ya yakin bapak, tapi gak bobo. <laughs> Karena tadi Dek ini neng ngajak, ini gue cari orang ganja tenan ya ganja sing sabu-sabu ini tangkap polisi gue, cari orang ganja. Lah gue nyuruh orang sing. dari yang sing kecekel cari Pak ini sayur. <laughs> Repot. Sembrono no. Nah seperti itu tuh repot. Ya. Makanya cara guys. sesuatu yang kamu tidak yakin yes yakini haram. gue hati-hati umuni haram tapi tidak usah atas namakan Allah dan Rasul. Ya sudah menurut saya haram, menurut guru saya haram, menurut teman-teman yang saya kenali haram. Tapi jangan sampai ngatasnamakan Allah dan apa? Rasul. Karena ini sensitif. Ya sensitif sekali, masyur ya. Apalagi hukum politik, hukum sosial. Itu lebih ngeri lagi, lebih tidak boleh lagi. Sama lihat di sofi Muslim. Sa'dub bin itu termasuk sahabat paling alim, termasuk orang Ansor paling alim. Sampai ada uh, eh, Wamin manakibihi sampai ihtazza Zabi mautihil nggak ada sahabat yang ketika meninggal aras goncang kayak matinya saat bin Mu'ad sinten saat bin Mu'ad itu Nabi melakopi ihtazza mautil arsu aras saja goncang ketika meninggal e, suatu saat ada hukum sosial ya, hukum konflik ya, hukum hudnah e, kebetulan dia diamanati sama Rasulullah kamu yang mewakili kita jadi mediator jadi orang orangnya delegasi lah kayak, kayak Muhammad Rom dulu ketika Indonesia ketemu sama orang Yahudi Makanya kalau suwon saya ngaji sama saya, jogeman ngecap wong sidik-sidik sekuler. Wong sekuler itu asal orang alim, mesti ono bener. Asal orang alim ya. Syaratnya alim, alim waras. Waras ukurannya gampang, gak seneng duit. Zaman akhir waras itu gampang, gak seneng duit. Duit lah pokoknya gak seneng. Oh curah duit, curah duit itu bahaya. Error, no? Cara Imam Syafi'i, ojo bukan mbek wong yang sing orang yang dipangan. Iku jam mikir masjid mesti wis maju. apa mikir apa menang mikir kurikulum. Waduh wis ramancu. Uniknya apa? Yang dikatakan Rasulullah sama cari di Sahih Muslim di beberapa kitab Madzhabil bilarba di Mukadimah. Pesannya Nabi itu unik. Saat Jumat kamu besok itu makili saya eh, bikin emosi sama orang-orang Yahudi. Jika mereka meminta kamu, sama siapa tanya hadis. Jika mereka meminta kamu untuk supaya kamu mengatasnamakan hukum Allah dan Rasul falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah maka jangan kamu posisikan kamu mengiyakan bahwa ini hukum Allah dan Rasul walakin anzilhum ala hukmi, tapi setiap ada MOU per detail poin kamu bilang ini keputusan saya kan aneh makili Allah dan Rasul dan diperintahkan oleh Rasulullah tapi Rasulullah pesannya ojo muni sidik-sidik iki hukumnya Allah dan Rasul itu kan unik Jajal saya ingin mubalek ekstrim. Wah sidik-sidik. Kalau tidak datang ke pengajian saya, kamu nggak seneng Rasulullah. Bagaimana mungkin nggak seneng Rasulullah? Rata pengajian itu, hei mergo ngemi anak. itu ya perintahnya kajeng. nabi rumat boh itu malah berdoain. Tiba ngrungok no balik gak jelas. Cuma karena dia mau terus ngancam sing rata kau gak seneng Allah mbak. Mana ada? Isowe rata kane mergo hal yang lebih fardu saling hormati ibu, eh hormat anak, eh. Aku Safif nyontokno ngrumat bojone misalnya ibu-ibu. <laughs> Eh sauni unine lah. Tapi kalaupun iya kan lebih wajib ngrumat bojo timbang rumah mubalik. Terus Toha ngancam, sing gak teko pengajian berarti gak seneng Rasulullah ini maulid. Coba orang yang di rumah itu gue boe sapa sing ngutus naga Rasulullah. Udah usah ngomong ngono. Wis pidato pidato wae. Mungkin yo profesi wae yo entuk wis ngomong ae. Ora usah ngatasnamakan agama, itu sensitif. Biasa wae napa? Biasa. Ini jelas saat dulu Mu'ad itu diutus kanjeng Nabi Iku wae oleh falatun zilhum ala hukmi Walakin anzilhum ala hukmi Fa inna kala tadri Karena kamu itu tidak tahu Apakah kamu sesuai hukumnya Allah dan Rasul Apa tidak Itu saat dulu termasuk a'lamu sahabah dan resmi utusan Rasulullah itu saja agak sidik-sidik nyatut Allah dan kok kita makanya saya bilang lagi kalau ada orang yang dohirnya nyon sewu modern sekali masyur lah misalnya kayak Yusuf Kordowi kayak ulama-ulama top dunia kan banyak orang alim yang yang ikut UNESCO ikut PBB modern sekali asal dia orang alim itu kita harus itu jangan-jangan gak sidik-sidik ini Allah dan Rasul harus dihitung Noah, harus dihitung karena tadi takut nyon sewu yukhalifu wa rasulah Kan kita tidak pernah tahu. Ya enggak pernah tahu tuh Gus. Coba eh, sama atas nama apa coba? Misalnya bangun masjid itu bagus. Bangun masjid yang mesti bagus itu yang atas nama Allah dan Rasul hanya berapa itu? Paling alat toharo, kiblat beberapa. Tapi nak wis pager kok tralis sing mahal. Lampu kok kristal yang mahal, itu selera tamir. Artinya yang seperti itu kita tidak pernah yakin, misalnya sampai menggerus jatah orang, misalnya rumah tim, rumah wong fakir, miskin. Terus kita karena pengurus masjid, pengurus oh, masjid, masjid. Wong lali lah sudah fakir miskin, karena gue jatah ini fakir ditarik ini masjid. Lalu lucunya kadang masjid ini hanya bakasannya sele, selera gengsi. Seperti ini kan nggak nggak mesti kita berani tanggung jawab dengar sana Allah, nah itu hukumnya Allah dan Rasul gitu. Padahal yatim, fakir, miskin di situ banyak yang butuh infak dan sotako, tapi tergerus, tersedot. Masjid yang selirah maksudnya, yang bukan yang pokok. Apa mana nak serapate desa liya masjid api kabeh kecuali kan rapate wes ngono malas salamat napa malam nah kalau seperti itu sudah kita ngomong ayo bangun masjid sing apik sini sini wong wis muni ngono malah apik Ojo muni Allah dan Rasul ngono maksudnya. Ya apa-apa tetep ngono tapi ora muni Allah. Ayo mbah wis ngapik sini-sini wong masjid elek. Ora wapi ana asine nak turu kan enak awan-awan ngene. <laughs> Malah bener nak ngomong malah bener. Lho gak ada tiang bar dhuwur ora mulai, mergo ning omah ora ana kipas angine ning masjid ana. Monggo lho dikonco pengurus tampil masjid malah lenek komentar. Wah, aku sedang kok kampung melayu, masa aku ambek itikaf jebule mau ngising bar mulai nek. Mergo omahe sumure elek, Nang masjid? Hmm. Apa? Iya di masjid. Salah tuh. Makanya kita seperti itu. Makanya cara kula itu harus jujur gitu. Masjid yang atas nama Allah dan Rasul itu paling berat aja. Apalagi masyur Nabi mengkritik termasuk alamat kiamat itu ketika api-apian bangun apa? Masjid. Nabi itu mengkritik. Ya karena tadi ya sudah kalau mau bukan masjid apa nah, sini sini wong ya. Kena ke wong juga kok masjid elek. Ya ngono jujur. Iku lu apik ya Hmm. sini sini uang ya aku mau balik kodang imam masjid was murah murah terus mending ngono lu apa oh tapi gak usah mending ngancam Allah dan Rasul jogeman Allah disembah wong ning gubuk e rido wong ilal tanal ardu kuluha masjidan ana wong salat bar nyapu kandang wedhus salat ning kono ya rido Allah gampangan Allah disembah ning diwa ya kersa sing nyembah gaya piye wae ya kersa <laughs> Wis eh, gampang ana kowe gampang. Mana ada wah butuh kuambal mewah lek dari alasannya siar Islam. Wis eh, ora ono ngono. Nanti kalau suwon sing jujur mawon wis nah sing jujur mawon wis. Bodoh kayak kepideng mau mungkin muni haram ya jawab muni hukmu wah wa Muni halal ya atas ojo atas nama hukmu wah. Aku kepideng haram, haram yo ya, cara aku haram. Disugai uang dipangan. lo kok pakan buah kepengin. <laughs> Iku malah pangeran maklumi. perkara ini kan gak jelas. Wong apa? Wong ora jelas engko donga Rabbana dzalamna anfusana filam tafilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semalaman, Mana jogeman kecangkeman geblek. Mana kalau setuju model bangun, kalau wong khusyuk tambah bodoh di Wong khusyuk sidik-sidik malam ini kalau wahu rasuluh. Padahal tidak mesti benar ketika ngatasnamakan Allah dan Coba kita ini ilmunya seberapa coba? Kok iso menebak itu hukum wah rasulih itu. Misalnya kesunatan tadi, kesunatan nekani jamaah sholat. Berapa yang difekeh akdaru itu jum'ah? Mana tidak terima jamaah sholat jum'ah saja udurnya banyak. Ono wong loro kok asike jagungan bek kue, termasuk dihitung akdaril jum'ah. Itu tidak harus orang tua. Terus ono wong jumatan. Kemudian nak khotib kue gak terima. Mergo Yusuf khotbah ada di ora no. Ini kan kita tidak pernah tahu. Kowe tersinggungnya e perkara masjid sepi apa pas ke khotbah kok sepi. Buktinya pas wong liya sing khutbah sepi ke tenang ae. Ketika pengajian sepi kira pengurusnya, ra panitiane ya tenang ae. Pas ke panitia tersing coba tersinggungnya karena nggak rame apa karena kamu sedang panitia. Ngomong sing pengurus tamir masjid tak sergap jamaah. Ketika pengurusnya liya dia ini santai-santai wae. Ora sidik-sidik dalil perkara salat jamaah coba. Tapi nek nah, pengurus ya wah Wapal hadis sholatul jamaati afdalu min sholatil Nah makanya kalau suwon gitu. benar cerita yang Imam Malik Yang bawa alat musik tuh lama, Gus Syafi'i kok lama. Cuma Imam Malik keliru omong, muni haram langsung. <laughs> Lain salah kayak Imam Malik. Terus kedua cerita si Dina Umar Masyur Sama lihat di film Umar ya banyak, di kitab-kitab ya banyak. Tapi saya referensinya kitab. Ada itu di Hayatul Sahabah Sayyidina Umar itu saking senengnya Rasulullah. Ini rumah nonton Sayyidina Umar saking senengnya Rasulullah itu tahu persis jumlah mahar sodak yang dikeluarkan Nabi ketika misalnya menikahi Zainab, menikahi Juwairiyah, menikahi siapa itu apal. Saking apalnya termasuk beliau itu apal ketika Nabi e, merestui ya ketika Sayyidina Ali melamar Sayyidah Fatimah maharnya berapa itu ingat. Singkat cerita terus dia punya patokan e, patokan kalau akolul mahri itu sekian, aksarul mahri itu sekian. Saya ulang lagi ya aksarul mahri sekian yaitu dia beliau bikin hitungan yang gak melangkai maharnya Rasulullah pidato dia pidato saya amiril Mukminin supaya wanita-wanita tidak mem, tidak berlomba-lomba meninggikan harganya sehingga mahar mahal Gak boleh mahar di atas ini padahal di atas ini maknanya adalah yang pernah dipatok Rasulullah yang pernah dilakukan Rasulullah langsung ada perempuan namanya Syifa itu, Umi Syifa itu terkenal itu. Ya, perempuan. Laisa laisa kala kaya Amirul Mukminin. Keputusan seperti itu tidak boleh. Kamu itu Amirul Mukminin nggak boleh. Nggak boleh hadat tamalam yuhidal Kamu nggak boleh membatasi sesuatu yang Allah sendiri tidak batasi. Masyur, Sayyidina Umar langsung turun dari mimbar Kolonasi alamu Umar Ternyata semua orang lebih alim ketimbang Umar Terus turun Dia istighfar beliau karena membatasi sesuatu yang Allah tidak membatasi sehingga terjadi hukum fikih sampai sekarang laisali aksaril mahri haddun walali akolil mahri haddun sampai seperti itu coba Umar dulu, orang tahu Umar coba sekarang kita enak saja bikin ukuran-ukuran surat pengajian berarti rasa seneng kanjeng bagaimana mungkin Wis ora usah ngono pidato wis pidato ae ah, ya ngomong. Malah nek aku salah alhamdulillah sing ngono ora pati akeh dadi salah ora ya pati ora pati akeh. Jadi betapa sensitifnya bilang kalau wahu nopo kalau wahu taala. Ya kecuali yang mansus sing layah tamilu maknan gue rohu ya sepiye meneh. Sale wajib sholat itu kan mansus. Semua orang sepakat wajib lah itu boleh kamu kalau wahu rasul wajibnya sholat wajibnya puasa Nah itu, tapi kalau yang remang-remang, afdol ning di sholat jamaah ning masjid bek ning musola. Ya, sebenarnya ora usah omong. Karena kalau kamu melihat makan apa ini masjid, tim melihat posisi kampung. Kadang apa ini musola, masyur Imam Harman ketika ditanya, misalnya masjid itu di ujung lor, musola kamu di ujung kidul. Sebaiknya orang yang di musola kidul ya di musola kidul. Karena kalau tempat itu luas, jamaah hanya bisa menggugurkan fardu kifayah kalau fi amakina mukhtalifah kata Imam Harmi di tempat-tempat yang beda beda-beda. Sehingga kalau masjid polor itu sono masjid, kan ono jamaah ono sholat kan setan pelayon itu bisa dilihat ini kidul <laughs> paham ya akhirnya kidul mau godelian greng setan karena ono adhan kan melayu melayu ini kidul tapi nak lor ono sholat kidul ono sholat wetan wah setan ini bingung nah itu seperti itu tuh mesti ulama sih lah cara Imam Haromen dibagi ben dadi tadi ya wis ben tadi. Sehingga bumi lor yang mubarak mergo ana salat, bumi kidul yang mubarak ana sholat, Sehingga masjid haram kurang terkenal. Ini pikirnya takut nage Mansur, ana masjid kucing. Masjid Medina kurang terkenal, pikirnya ana masjid jin. Ya karena tadi ben suwetan bingung. Pelayan ning diwe ana wong salat. Tapi orang krono kue sentimen mau makmum kiai gue lah, gue rawol lah, gue ya. gawe tandingan gue ya kasut nah gue napa? Semua sasi, semua asli kiai banyak dekne wis. Nah seperti itu tidak boleh kamu sidik-sidik kalau wa nopo ta'ala ya. Jelas saya tahu wala taqulu lima tasifu kumul kadib hada halal wa hada haram. Maka ujung-ujungnya li taftaru ala wahil kadib. Pasti kamu bohong atas namakan Allah. Jadi misalnya saroton hukumnya kepiting biar kau rasa muni Oh coro Allah aku tahu ngaji jalalen Saroton itu contoh haram. Bisa ora usah muni ngono. Biasa wae kasaroton. Jadi kiai sing muni haram ya saroton ya kepiting terus nih ini, Ya kepiting halal haram ya. Nak di mana nih saroton? Nak gimana mana nih apa? Yuyu. Masa nih haram kono yuyu. Oh, <laughs> nak cara apa? Jangkang ya. Gak nih kamu sih ya, mana? Kepiting. oh, <laughs> Kepiting. Haram berarti. Haram lah halal. Kita ada keberatan. Nak duit politik halal langsung boleh ini. Nak bulian guys, kalau ingin pas kantor yang Jogja, uang adalah pisang baik untuk mata, sopo baik untuk perut, baik untuk hati. Terakhir gambarnya duit baik untuk semua. Terang aja loh. Lah ya wong kepiting mbok debatno kaya ngene bareng duit kok politik ora tau perdebatkan. Eh. Padahal nasene hadisnya luwih jelas. Soben mati kiamat itu warujulan bayak imaman layu bayu ilalit dunia. Wong milih pemimpin, milih mergo duit. Nanti kayak duit ya milih nek ora muwa iku ancamane yang hadis. Kue tak takoki koyok ora tau khilaf. Dasar. Sugeng kau Pura Pangeran. Wah, amin bu orang. Cara Ibnu Abbas mau ndongakno kum, masyhur Ibnu Abbas itu dirasani wong. Dirasani wong terus diwadulno. Diwadulno terus. Nah Abu Bakar nak dirasani wong bar kan nyepuro. Nak kula dalam hal ini ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, <laughs> Ibnu Abbas kan wonge wong alim Quran, kuwotoke ipo, masyur Ibnu Abbas, kuwotok. Jadi wong alim wis natane kotok, jangan dirasani tiang ini ini terus. gimki tiangnya di sepuro pangeran Ibnu Abbas ngamuk. Wong ngrasani wong iku ning nasib pangeran iku haram. Kowe kok ndongakno barang sing diharamno pengiran, kuwi entuk enak. Ndongakno wong iku kak walet Kena adab. Aku moh ndongakno wong sing nglakoni kekaraman. Semenjak iku rubah. Peta fikih rubah. Ana sing wong apian, mun nyepuro. Ana sing kiai-kiai kotok moh nyepuro. Sing apian ra mesti tak dongakno kok sing elekan. Tak dongak. Yo masuk akal. Aku iku mau Lho iya, sampean tak critani mas-mas yang ngerti, mas-mas yang ora duwe lho, mas-mas apa? Dahab lho, dahab. Mas itu makhluk paling atine atas, tapi malah disenengi pangeran. Ya mas iku mas. Jadi ketika Nabi Adam diusir saka swarga, kabeh makhluk iku nangisi Nabi Adam. Wong apike ngono, salah muk sithik wae kok diusir kok kuat Kuwabe nangis, mulai kuat kuwabe nangis kecuali Mas. Mas juga nangis. Takoki pengiran, do kabeh nangis kira nangis." kulo boten bakal nangis, itu yang sing durakan perintahe jeneng Terus Allah wa izati demi keagunganku. Rego apa jatuh kecuali regam. Mergo kowe iku bener. Wong karuan wong salah kok di simpateni. Maksudnya wong salah kok di simpateni. Piye jajan? Yo ya, ana mazhab ngene itu, Nah, kula termasuk anut mazhab. Kula nek roh dirasani wong wis tak pasrahno pangeran. Buan dihukum ya keben. Wis dihukum lara tapi ben tambah nemen maksudnya. Yo ana ulama cara yo ya masuk akal. Jadi mas itu pikirannya mas itu kan, lu adem kayak sanksi kayak sanksi pangeran. Wajar dong wong salah tiga sanksi keputusannya pangeran lo tak tangisi. Kesannya kan keputusan pangeran kok fihi seon ada masalah. Ben kok. Malah nih kue kudune rasa seneng mas, karena yang nggak simpati ke bah kita. <laughs> Tapi jadi sumpah pangeran, uang mesti seneng gue lebih. Padahal harusnya mas itu musuh kita. Karena dia satu-satunya makhluk yang nggak simpati dengan bah kita. <laughs> Malah nih rasa duwe, anggap aja Enggak kawan kita. Soalnya enggak kelar tuku besok itu enggak